وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Masih pembahasan uh, penukilan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hakikat fadilah la ilaha illallah kapan dia itu mendatangkan faedah yang yang sempurna. Kemudian beliau mengatakan wasyari'u salawatullahi wa salamuhu alaih sang pembuat syariat itu kalau Allah taala, kalau Rasulullah ya yang membawa syariat. Tapi jelas yang dimaksudkan di sini Rasulullah yang membawa syariat. Semoga Allah eh, semoga salawat dan salam dari Allah tercurah untuk beliau. Lam yaj'al dzalika hasila. Tidak menjadikan keutamaan tadi dihasilkan di qawlil lisani faqat dengan semata-mata ucapan lidah saja Iya, seandainya itu cukup, misalnya apa? Orang munafik mendapatkan faidah dari ucapan la ilaha illallah di akhirat nanti. Ternyata mereka di dasar neraka. Menunjukkan ini perlu direalisasikan dengan amal sehari-hari dan akidah yang benar. Fa inna khilaful ma'lumi bil karena sesungguhnya ini semata-mata dengan ucapan lidah saja, kalau dianggap ini mencukupi, ini menyelisihi perkara yang telah diketahui secara pasti. Mintinil Islam, dari agama Islam. Fa'innal innal munafiqina yaqulunaha bi Karena sesungguhnya orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lidah-lidah mereka wahum tahta jahidina laha fisyarkil asfali minan nar. Sementara mereka justru tempatnya nanti adalah di bawah orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah, menentang la ilaha illallah, yaitu di dasar yang paling bawah, e, lapisan yang paling bawah, dar, lapisan. Lapisan yang paling bawah dari neraka. Justru mereka derajatnya lebih lebih rendah daripada orang yang terang-terangan mengingkari la ilaha illallah. Menunjukkan memang bukan hanya ucapan yang diinginkan. Fala budda min qawlil qalb. Maka wajib adanya ucapan hati. Wa qawlil lisan dan ucapan lidah. Harusnya titik sampai di sini. Sekarang beliau akan menjelaskan apa itu ucapan hati. Wa qawlul qalb yatadammanu min ma'rifatihah ucapan hati itu mengandung pengetahuan akan la ilaha illallah. Dia harus tahu apa itu la ilaha illallah sebenarnya. Wa tasdiqi biha dan membenarkan kalimat tersebut, bukan hanya ucapan. Wa ma'rifati haqiqati ma tadammanathu dan mengetahui hakikat apa yang dikandung oleh ucapan la ilaha illallah minan nafyi wal isbat yaitu meniadakan seluruh sesembahan yang lain dan menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah. Ini yang sebagian orang tidak memahami itu dan tidak menjalankan itu. Wa ma'rifati haqiqatil ilahiyah dan mengetahui hakikat peribadatan al-ilahiyah hak untuk disembah al-manfiyah an ghairillah yang ditiadakan dari selain Allah Yang benar manfiyah dengan ya yang musyaddadah ataukah ya yang mukhaffafah? Yang benar adalah ya yaknya mukhaffafah. Karena ini bukan sedang menunjukkan sifat. E, bukan menunjukkan nisbah. Kalau nisbah memang ada ya tersendiri. Tetapi ini adalah sekedar apa ditambahkan dengan ditambahkan dengan apa? Dengan tak marbutah. Maka ya yaknya hanya satu sehingga dia itu e, ya-nya mukhaffafah tanpa ada tasjid manfiyah al-mukhtasati bihi yang khusus untuk Allah saja. Sesembahan yang khusus untuk Allah Ta'ala saja. Memang itu haknya Allah. Allati yastahilu subutuha li Yang mana mustahil peribadatan itu ada untuk selain Allah. Maksudnya hak tersebut. Jelas itu hanya haknya Allah. Yang lain mustahil memiliki itu. Karena semuanya adalah ibadun amsalukum. Hamba semacam kalian wa hazal makna bil qalb dan juga mengandung apa tegaknya makna ini di dalam hati kita hati kita betul-betul meyakini hanya Allah yang berhak untuk kita tawakal kepadanya hanya Allah yang berhak untuk kita minta perlindungan kepadanya dan seterusnya dan seterusnya ilman wa ma'rifah dengan pengetahuan eh, dengan ilmu dan pengetahuan Adapun perbedaan antara ilm dan ma'rifah itu dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin di bagian akhir-akhir ada pembahasan itu. Bagian awal juga ada tetapi mungkin orang masih agak kebingungan. Tapi setelah itu beliau akan mengulang lagi dengan lebih jelas di bagian yang agak terakhir dari Madarijus Salikin. Baik. Wa yaqinan secara keyakinan Bukan hanya tahu, tetapi juga dia yakin bahwasanya inilah yang benar. Wahalan juga kondisi dirinya memang seperti itu. Sebagai orang yang tawakalnya hanya kepada Allah. Bukan kepada tangkal-tangkal atau tawakal kepada eh, wali yang sudah dikubur atau yang lain-lain. Ma yujibu tahrima qailiha alannar Yang mana perkara itu semua konsekuensinya dan kandungannya kalau sudah dijalankan maka itu mengharuskan diharamkannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu terhadap neraka. Orang yang ucapannya sesuai dengan akidahnya dan sesuai dengan amalannya, maka orang inilah yang neraka itu haram untuk memakannya. Wa kullu qawlin rattaba syari'u ma rattaba alaihi minas sawab. Dan setiap ucapan yang disebutkan oleh sang pembawa syariat dengan urutan bahwasanya dia akan mendatangkan pahala rattaba ini adalah hubungan sebab akibat kalau ada ucapan maka akibatnya dia mendapatkan pahala demikian misalkan itu makna rattaba yaitu urutan fa innama huwal qaulus tam hanyalah yang diinginkan itu adalah ucapan yang sempurna Adapun kalau ucapannya cacat, maka tentunya pahalanya pun menjadi cacat. Apalagi kalau sampai ucapan itu batal dengan pembatal keislaman dan sebagainya, maka eh, pahalanya, pun tentunya batal juga. Maka yang pertama kali diinginkan di dalam syariat adalah kalau dia itu sempurna. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah SAW man qala fi yaumin Barang siapa berkata di dalam satu hari, Subhanallah wa bihamdih mi'ata marah. Subhanallah wa bihamdih seratus kali. hukat anhu khataya. Akan digugurkan jarinya kesalahan-kesalahan dia. atau dosa-dosa dia itu diampuni walau kanat misla zabatil bahar walaupun dia itu sebanyak atau semisal buih di lautan ini masih luas Baik. Walaisa hadza murattaban ala mujarradi qaulil lisan. Ini bukanlah bukanlah diakibatkan oleh semata-mata ucapan lidah saja. Tidak. Jadi memang harus ada keyakinan bahwasanya Allah memang Maha Suci suci dari segala macam perserikatan, suci dari segala macam kekurangan dan sebagainya. Dan bahwasanya Allah itu memiliki segala macam pujian, pujian dari sisi zatnya, pujian dari sisi namanya, pujian dari sifatnya dan pujian dari sisi perbuatannya. Semuanya itu sempurna. Maka orang yang tidak memiliki keyakinan yang sempurna, maka tentunya pahalanya pun tidak sempurna. Maka berapa banyak orang yang berpikir subhanallah wa bihamdi, tapi ternyata di akhirat dia masuk ke dalam neraka. Bukan karena Rasulullah mengingkari janjinya, tetapi apa? Ada kecacatan di dalam ucapannya tadi. Tidak dibuktikan dengan ucapan sehari-hari atau perbuatan sehari-hari atau keyakinan yang ada di dalam hatinya. Maka yang diinginkan bukan hanya ucapan lidah, tetapi sesuatu yang sempurna dibuktikan dengan akidah dia di dalam hati dan amalan dia dalam kehidupan sehari-hari. Naam, man qalaha bilisanih. Iya, orang yang mengucapkan itu dengan lidahnya ghafilan an maknaha dalam keadaan dia lalai dari maknanya mu'ridan an tadabburiha dia berpaling dari mempelajarinya tahunya zikir demikian tapi dia tidak paham kandungannya apa dan syaratnya bagaimana walam qalbuhu dan hatinya itu tidak selaras, tidak setimbang, yaitu tidak tidak sepakat, tidak bersepakat dengan lidahnya. Wala arafa qadraha dan dia tidak mengetahui kadar dari la ilaha illallah tadi wa haqiqataha dia tidak mengetahui hakikat la ilaha illallah mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih apa sering datang ke bomo nah, ini menunjukkan apa tidak sesuai ucapan lidah dia dengan apa yang ada di hati dia rojian ma'azalika sawabaha sekalipun demikian dia mengharapkan adanya pahala ucapan tadi khutat min khatayahu bihasabi ma fi qalbi akan digugurkan kesalahan-kesalahan dia sesuai dengan kadar apa yang ada di dalam hatinya. Jadi bukan dia murtad. Tetapi apa? Sesuai dengan kadar eh, kadar keimanan dia terhadap kalimat tadi. Karena orang yang memelihara tangkal misalkan, kita tidak mengatakan dia kafir, tetapi apa? Sebagian dari tauhidnya itu rusak karena pada asalnya orang yang memelihara tangkal itu syiriknya adalah syirik kecil. Syiriknya syirik kecil. Demikian pula orang yang datang ke bohong itu syiriknya syirik kecil. Kecuali kalau dia meyakini bahwasanya tangkal tadi apa? Betul-betul dia itu yang dengan sendirinya bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat. Maka ini syiriknya syirik besar. Demikian pula kalau dia meyakini bahwa tadi bisa menyembuhkan orang sakit tanpa pertolongan dari Allah dan bahwa itu bisa untuk apa? Untuk bahkan menghidupkan orang mati misalkan. Atau bahwasanya bahwa itu sendiri dia sanggup untuk menurunkan hujan, maka ini syiriknya syirik besar. Makanya kalau sekedar datang ke bumu atau dia itu e, memelihara tangkal, ini syiriknya syirik kecil. Maka ucapan la ilaha illallah masih ada pahala untuk dia. Sesuai dengan kadar keselamatan hatinya tadi. Fal a'mala la tatafadalu bi Karena amalan-amalan itu tidaklah berbeda-beda dengan semata-mata bentuknya. Semua orang mengucapkan la ilaha illallah atau semua orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tetapi perbedaan bukan di ucapan mereka. Wa adadiha dan bukan pula disebabkan oleh jumlahnya. Wa innama tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Tetapi amalan itu bertingkat-tingkat, amalan itu uh, berbeda derajatnya sesuai dengan perbedaan tingkat yang ada di dalam hati. Semakin hatinya itu takwa dan iman yang di yang dibangun di atas ilmu yang lengkap tentang masalah ini dan keyakinan yang benar, maka semakin bercahaya ucapan la ilaha illallah dia tadi dan semakin membesar pahala ucapan subhanallah wa bihamdihi dia tadi. Fatakunu suratul amalaini wahidah. Maka jadilah bentuk dari dua amalan tadi sama. Ya lahiriahnya sama. Tetapi wa bainahuma fit tafadul kama bainas sama'i wal ardh. Akan tetapi di antara keduanya ada perbedaan sebagaimana perbedaan langit dan bumi. Kembali kepada apa? Pengetahuan hati dia dan keyakinan hati dia. Dan keyakinan hati ada buktinya di dalam amalan. Warajulani yakunu maqamuhuma fi saffin wa fi saffi wahida. Bisa jadi ada dua orang yang posisinya itu dalam satu saf di dalam sholat. Wa baina ma kama baina sama'i wal ar. Tetapi ternyata nilai sholat kedua orang itu berbeda. Seperti perbedaan langit dan bumi. Walaupun dohirnya sama, sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Tetapi karena hatinya berbeda maka nilainya pun jadi berbeda. Kadar kehusuan, kadar keikhlasan, kadar pengetahuan dia tentang kandungan zikir yang ada di dalam sholat dan seterusnya dan seterusnya ammal hadis al-bitaqah dan renungkanlah hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang sudah kita lewati itu Ibnu eh, Abdullah bin Amr bin Al-As. Allati tuba fi kaffah yang bitaqah tadi itu kat tadi itu kat yang me, yang tertulis di situ ucapan la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan wa yuqabiluha tis'atun wa tis'una sijlan. Sementara dia itu dihadapi dengan 99 lembaran. Yang mana lembarannya sejauh mata memandang. Kullu siklin minha matul basar. Setiap lembarannya itu sejauh mata memandang. Dohirnya apa? Tidak ada apa-apanya. Fatas bitaqah. Tetapi kenyataannya, kat yang mengandung ucapan la ilaha illallah tadi itu menjadi berat. Wakati susi jelas Sementara lembaran-lembaran yang sebanyak tadi ternyata apa? menjadi ringan dan peterbangan, tapi peterbangan ke kanan dan ke kiri. Balayu azab, maka orang ini tidak disiksa. Wa ma'lumun anna kulla muwahhidin lahu mislu hadhil bitaqah. Padahal kita telah mengetahui bersama bahwasanya setiap ahli tauhid memiliki kat yang semacam ini. Orang yang menghadap Allah dalam keadaan punya tauhid dia pasti punya cat ini. Adapun yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi batal dengan sebab dia melakukan sihir atau batal karena dia menghina Al-Quran misalkan. Tentunya dia menghadap Allah, catnya hilang. Gugur. Sekarang kita bukan bicara tentang mereka, kita bicara tentang sama-sama ahli tauhid. Setiap ahli tauhid dia pasti memiliki kat la ilaha illallah. Ahli tauhid yang menghadap Allah sebagai ahli tauhid. Tetapi apa kenyataannya? Wa katsirun minhum yadkhulun nar fi dzunubi. Tetapi banyak dari mereka yang masuk ke dalam neraka disebabkan oleh dosanya. Buktinya apa? Buktinya berapa berapa kali Rasulullah SAW berbolak-balik untuk memohonkan syafaat. Demikian pula orang-orang soleh, demikian pula para nabi, demikian pula para malaikat dan sebagainya. Menunjukkan ternyata banyak dari ahli tauhid yang masuk neraka Bukan karena ucapannya tadi gugur, tetapi karena dia memiliki banyak dosa. Maka dicuci dulu. Lakin nasirul ladhi Fakala fi taqata zalika rojul. Akan tetapi rahasia yang membuat berat kat orang tadi, orang yang disebutkan dalam hadis tadi, wa tashat li ajlihi sijlat dan dengan sebab itu lembaran-lembaran tadi berterbangan lima lam yahsul li ghairihi yaitu suatu perkara yang tidak dimiliki oleh orang lain sama-sama ahli tauhid tetapi ternyata orang ini lain tauhidnya min arbabil bitaqat jadi kalangan orang-orang yang memiliki kat faradat bitaqatuhu fi siqali warrazanah kat orang ini yang disebutkan di dalam hadis dia menyendiri dengan berat yang luar biasa dan bobot yang amat berat. Ini sama, kifal dan rozanah sama. Tapi apa yang membuat bobotnya lain padahal bentuknya sama, ukurannya sama. Kenapa yang ini lebih berat? Itu kembali kepada kejujuran hati dia terhadap kandungan la ilaha illallah. Wa arab aradta ziyadatal ibah lihadal makna dan apabila engkau ingin mendapatkan tambahan penjelasan untuk makna ini, fangdur ila zikri man qalbuhu mal'an fi mahabbatik maka lihatlah kepada orang yang eh, kepada zikir yaitu mengingat orang yang di hatinya itu penuh dengan rasa cinta kepadamu kita bayangkan ada seseorang sangat cinta kepada kita dan dia itu terus mengingat kita wa zikri man huwa mu'ridun anka dan yang lain orang ini juga mengingat engkau tetapi dia itu berpaling darimu. Wafilun sahin. Dia itu lalai dan lupa. Sama-sama berpikir, sama-sama mengingat. Tetapi tentunya yang pertama jauh lebih banyak ingatannya daripada orang yang kedua untuk kita. Masyhulun bi Orang yang kedua itu sibuk dengan yang lain, eh, bi sibuk dengan yang selain engkau, hatinya bercabang-cabang. Kodin taj eh, jadabat Eh, jawa'i qalbuhu ila mahabbati ghairik hati eh, apa seruan-seruan hatinya itu telah tertarik untuk mencintai yang lain ya masih apa masih ada sisa kecintaan tetapi kebanyakannya sudah apa kecintaannya itu terpalingkan kepada yang lain tentunya tidak wa isari alaik lebih mendahulukan orang lain daripada dirimu hal yakunu dzikruhuma wahida? Apakah zikir mereka berdua itu, ingatan mereka berdua atau ucapan mereka berdua itu sama? Dohirnya sama, tetapi apa? Kenyataannya berbeda karena isi hatinya berbeda. Am hal yakunu waladat alladzani huma fi hadhil masadah? Atau apakah waladat yaitu apa? E, dua anakmu yang posisinya semacam ini sama-sama apa? Menyebut nama ayahnya. Au abdat atau hamba sahayamu ada dua hamba sahaya sama-sama menyebut kita. Au zaujaka atau dua istrimu indaka sawa kamu menganggap dua-duanya sama tentunya apa? Yang dia lebih setia pada kita dan lebih sering mengingat kita dan lebih bagus di dalam berusaha mencari ridho kita kita lebih mencintai dia daripada yang satunya. Ini wajar manusia semacam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya dan dia adalah hakim yang paling adil. Maka tentunya apa? Sama-sama orang berzikir tetapi yang hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah, konsentrasi kepada Allah, tergantung hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, tentunya pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang berzikir lidahnya saja tetapi hatinya masih apa? Terkadang mengingat kepada cincin penangkalnya itu ingat Allah, tetapi apa? Lebih banyak tergantung kepada cincin dia misalkan. selalu. Oh. Oh, apa? Kalau tak terpengaruh ya. Baik. Wa ta'ammal maqama bi qalbi qatilil mi'ah. Dan renungkanlah apa yang tegak di hati orang yang telah membunuh 100 jiwa itu. Kisah yang disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Min haqa'itil iman allati lam tashghalhu 'inda siyaq. Yaitu hakikat-hakikat keimanan yang tidak menyibukkan dia ketika datang sakaratul maut. Ya, maksudnya adalah apa? Hadratul maut, yaitu sekarat kematian. Anis sair dari perjalanan dia. Perjalanan kemana? Ilal qaryah ke desa yang desa orang soleh itu, desa yang hendak dituju. Ini memang karunia Allah kepada orang tersebut walaupun dia telah membunuh 100 orang, kemudian dia bersemangat untuk bertaubat dan menyesal maka dia mendapatkan hakikat iman yang jauh lebih besar daripada kebanyakan orang yang lain. Yang sudah sekian lama masuk Islam tapi apa? Tetapi barangkali lalai dan sebagainya. Nah, orang ini Allah kasih tahu baik menjelang kematiannya itu untuk mencapai derajat yang derajat keimanan hati yang amat tinggi. Wahamalathu dan hakikat keimanan tadi itu mendorong dia atau membawa dia wahwa fitil kalhal dalam keadaan dia dalam kondisi yang semacam itu apa itu sudah sakaratul maut kakinya sudah tidak sanggup bergerak tetapi dia masih apa merangkak dengan dadanya sebagaimana disebutkan di hadis tersebut ala anja ala yanu ubi membawa dia untuk mulailah dia itu merangkak dengan dadanya benar ya istilahnya merangkak ya merangkak karena kakinya sudah mati tapi dia terus berjalan berusaha. Wa ali sakaratil maut. Dia terus berusaha menghadapi sakaratul maut. Padahal rata-rata sakaratul maut sesuai dengan namanya sakarat yaitu apa? Seakan-akan orang itu mabuk, tidak tidak sanggup lagi berpikir, tidak sanggup lagi bicara. Karena sudah sakarat. Saking sakitnya. Tapi dia masih terus berusaha berjalan dengan tangan dan dadanya itu. Fahada amrun akhar wa imanun akhar. Ini adalah perkara yang lain, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang sehari dalam kehidupan sehari-hari dan keimanan yang lain. Biasanya orang kalau sekedar sakit kepala sedikit atau sakit kaki sedikit, ah, sudah dia tidak jadi pergi misalnya Ini sudah sakal ke laut masih berusaha untuk melangkah, eh, bukan melangkah, merangkak. Ini keimanannya lain sudah. Wala jarama dan tidak ada keraguan lagi an ulhiqa bil salihah. Dia digabungkan kepada desa yang saleh. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam isi hati dia. Walaupun para malaikatul adab mengatakan lam ya'malu khairan qat. Eh, lam ya'mal khairan qat. Dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Tetapi apa? Malaikat rahmat menyebutkan dia punya kebaikan. dia atara iban mu'biran biqalbihi Allah. Dia datang dalam keadaan bertaubat dan hatinya itu telah tercurahkan kepada Allah. Ini amaran juga. Dan Allah Ta'ala Allah Ta tahu kejujuran hati dia. Maka Allah Ta'ala menolong dia. Seandainya Allah tidak menolong di saya apa dia betul-betul di tengah itu. Di muntasofi kita Disebutkan dalam hadisnya itu. Tetapi Allah menolong dia. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada desa yang jahat. antara adi Hendaknya engkau menjauh. Dan Allah mewahyukan kepada desa yang yang soleh, yang tidak dia tuju, mengatakan, Takorobi, hendaknya engkau mendekat. Ternyata apa? Ternyata perbedaan dua desa itu hanya satu jengkal kepada orang ini. Hampir-hampir dia itu di tengah. Ini menunjukkan bahwasanya memang hakikat yang penting itu adalah apa yang di dalam hati, bukan hanya ucapan lidah. Dan hakikat yang ada di dalam hati itu akan tercerminkan dari apa? Kesungguhan amalan sehari-hari orang tersebut. Bukan seperti ucapan sebagian orang awam di negeri kita di sana yang mengatakan yang penting hatinya baik, yang penting hatinya berjilbab walaupun kepalanya tidak berjilbab. Gimana hati berjilbab, kepala nggak berjilbab? Menunjukkan apa dia malas, pemalas namanya itu. Maka ini bukan akidah yang yang lurus. Kalau hanya seperti itu, tidak ada semangat yang kuat. Baik. Berarti enak ya orang yang semacam ini dia sudah membunuh 100 orang kemudian dia tobat diterima. Kita katakan Allah Ta'ala tahu kejujuran hati dia. Bukan orang yang bermain-main dengan taubatnya. Dan juga apa? Orang yang e, masalah al-qatr yaitu pembunuhan itu terkait dengan tiga hak. Hak orang yang terbunuh, hak orang yang menjadi wali, orang yang terbunuh tadi dan hak Allah Ta'ala. Adapun yang diampuni di sini adalah hak Allah Ta'ala. Adapun untuk hak wali, itu masih harus diselesaikan nanti di hari kiamat. Demikian pula hak orang yang terbunuh. Kalau di dunia belum diselesaikan, di akhirat harus diselesaikan. Maka yang diampuni yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id adalah yang terkait dengan hak Allah. min dan dekat dengan permasalahan ini juga ma yaitu keimanan yang tegak di hati wanita pezina itu, pezina di zaman Bani Israel. yang mana dia melihat anjing tersebut atas yang telah mengalami kehausan yang amat sangat yakulu saro memakan tanah apa bedanya saro dengan turab kalau turab tanah tapi kalau saro itu tanah yang masih mengandung kelembaban yaitu mengandung cairan sedikit ada sisa-sisa basah di di tanah tersebut. Itu namanya saro. Maka anjing tersebut menjilat-jilat itu. Tentunya tidak tidak banyak manfaatnya. Jelas dia perlu air minum yang banyak. sama bi qalbiha zalikal waqt. Maka tegak di dalam hatinya itu pada waktu tersebut ma'a ajamil alah Padahal tidak ada alat untuk menimba, menimba air yang ada di dalam sumur itu. Wa ada mu'in. Jangan baca mu'ayyan, tapi mu'in. Dan tidak ada yang menolong. Ya seorang wanita. Wa ada man turaihi bi amaliha. Dan tidak ada orang yang bisa dipakai untuk menjadi ria, alasan ria dengan amalan tadi. Bukan sedang mencari pujian. Sama sekali yang ada istilahnya, dohirnya adalah dia dengan anjing itu saja. Dan tidak ada alat dan tidak ada yang membantu ma hamalaha ala an gharrarat fi nafsiha yaitu suatu niat yang kuat yang membawa dia untuk gharrarat yaitu menipu dirinya sendiri gharrarat fi nafsiha karena apa dia nggak tahu nanti selamat atau tidak bahkan orang semacam kita aja kalau tidak biasa masuk ke dalam sumur bisa terpeleset jatuh bagaimana dengan seorang wanita yang tidak ada alat-alat dan sebagainya lagi Ternyata dia menipu dirinya sendiri, pokoknya harus bertobat. Wa amalaha nah, apa? Eh, maaf tadi. Fi nuzulil untuk masuk ke dalam sumur. Wa mal ilma. Fi khufiha dan membawa dia untuk setelah berhasil masuk ke dalam sumur, dia karena tidak ada alat, dia memenuhi kasut dia dengan air. Ini juga susah. Sementara bagaimana cara membawanya? Dikikir dengan mulutnya. Ini sesuatu yang luar biasa berat dan susah. Walam takba bisa arubiha salat. Dia tidak peduli dengan ancaman kebinasaan pada dirinya sendiri. ya itu apa? Tersocorkan. Lissalaf untuk binasa. Wahamliha kufiha bifiha. Dan dia membawa Eh, kasus kasut dia tadi yang berisi air dengan apa mulutnya dan ini juga kesulitan tersendiri seandainya kasutnya itu kosong agak mudah tetapi sekarang bagaimana dia naik tanpa alat dalam dia adalah wanita dalam keadaan harus membawa air itu dengan mulutnya wahuwa mal'an yang disebutkan di dalam hadisnya memang uh, itu, uh, sepatunya itu, kasutnya itu penuh dengan air hatta amkanaha ruqi uh, ah, amkanaha ar-ruqi al bi'r sampai dia berhasil untuk naik ke ke atas sumur itu lagi. Ini adalah perjuangan yang berat padahal tidak ada orang yang melihat di situ. Tidak ada alasan untuk riak dan sebagainya. Summa tawadhu'iha, kemudian kamu lihat bagaimana dia dia itu tawadhu, dia menjahati dalam makhluk untuk makhluk ini alladzi jarab adatun nasi fi yang mana orang-orang eh, ada kebiasaan mereka adalah apa? Biasa memukul anjing. Terutama di daerah Arab, anjing itu memang sangat apa? Sangat penakut. Kata anak-anak kecil pun biasa memukuli anjing. Anjing hanya bisa teriak-teriak lari. Kita kalau anjing di negara kita, wah, kita yang dikejar. Kalau kita takut. Nah, sementara dalam keadaan anjing yang perhinakan semacam ini, justru wanita ini mau bersikap rendah hati kepadanya. Fa'amsakat lahul khubiyatiha. Kemudian dia memegang. Memegang. Uh, apa tadi itu? Uh, hubnya, sepatunya itu. Dengan tangannya hatta syarik. Sampai anjing itu selesai meminum. Min ghairi jua minhu jaza awwala syukura. Tanpa wanita ini mengharapkan pahala dari anjing tadi atau ucapan syukur dari anjing tadi. Ini menunjukkan kesempurnaan apa? Niat dia dalam kondisi yang semacam itu fa'ahraqat anwaru hadzal qadar hadzal qadar min tauhid maka cahaya-cahaya yang sebesar ini tadi dari tauhid yang masih punya tauhid di situ masaqat dama minha minal bagha membakar dosa-dosa perzinaan yang dia lakukan tidak semua orang sanggup mencapai itu tetapi ini karunia Allah untuk mengampuni wanita tersebut dilihat hatinya memang sebenarnya ingin baik Berapa banyak orang yang terpaksa berzina karena apa? Karena dijebak oleh pria-pria yang jahat itu. Kemudian dijual sebagai hamba sahaya dan sebagainya. Terlilit hutang yang luar biasa banyak dengan dengan e, apa? nilai riba yang besar. Padahal dia tidak ingin itu. Dan Allah Ta'ala tahu isi hati para hamba. Eh, Maka dosanya tadi itu diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan apa? bahwasanya isi hati itu sangat penting untuk apa? Untuk mendukung ucapan lidah kita. Fahakadzal a'malu wal ummalu indallah. Maka seperti itulah amalan-amalan dan para pelakunya di sisi Allah. Yang penting bukan hanya amalannya, tapi pelakunya sendiri harus orang yang soleh, harus orang yang hatinya itu baik. Makanya Nabi, eh, anak Nabi Adam yang mau dibunuh itu, yang mengatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima persembahan dari orang yang bertakwa. Sama-sama dua-duanya ber, e, menyampaikan persembahan, tetapi yang diterima adalah orang yang hatinya memang bertakwa. Yang lain ternyata ditolak, padahal dohirnya melakukan persembahan juga. Menunjukkan memang isi hati itu sangat penting untuk diperbaiki. Wal ghafilu fi ghaflah Sementara wawunya wawu hal ya. Sementara orang yang lalai dia lalai min hadar iksiril kimiawi. Oh, ini istilah dari Imam Ibnul Qayyim. Dia lalai tentang unsur kimiawi ini, kimiawi yang khusus yang apa itu? Yang bisa merubah yang buruk jadi yang baik. Allazi idza wubi'a minhu misqalu dzarrah. Yang seandainya unsur kimiawi ini tadi diletakkan eh, walaupun dia itu hanya setetes saja atau seukuran darah saja diteteskan ala konotir ala konotir min nuhas min nuhasil akmal diteteskan kepada lembaran-lembaran besar konotir ini adalah lembaran-lembaran yang besar min nuhasil min nuhasil akmal dari kuningan-kuningan amalan qallabaha zahaba akan merubah dia menjadi emas Nah ini yang banyak orang yang lalai. Kenapa? Karena tidak mempelajari itu. Tahunya zikir aja selesai. Tidak tahu bahwasanya di balik itu ada faktor-faktor yang luar biasa penting. wallahu musta'an. Ya, hanya Allah yang kita mintai pertolongan untuk agar kita mendapatkan taufik yang semacam ini. Selesai dari materi majelis salihin. Berarti kesimpulannya apa? Bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu pahalanya sempurna kalau orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ternyata dosa besar bisa apa? Mengurangi nilai pahala la ilaha illallah yang dijanjikan. Itu sekitar dosa besar. Bagaimana kalau sampai syirik? Tentunya ini bisa jadi sampai menggugurkan ucapan tersebut. Syirik yang besar. Kalau syirik yang kecil, maka tergantung. Kalau dia riaknya adalah untuk amalan tadi, maka amalan tadi gugur. Amalan yang lain tidak gugur. Baik. Wal hadithu dalilun ala khusrani murtaki bil kabair. Hadis ini merupakan dalil tentang ruginya orang yang melakukan dosa besar. Walaupun tidak sampai syirik, tetapi dosa besar itu bisa apa mengurangi kesempurnaan pahala la ilaha illallah. Qala Ubaidullah Al-Mubarak Furi rahimahullah wa bil hadis tahdzirun an irtikabil kabair. Di dalam hadis ini yaitu hadis Abi Hurairah itu yang di awal-awal kitab ini ada peringatan untuk kita menghindar dari melakukan dosa-dosa besar. Wa is'arun dan di situ ada is'ar yaitu i'lam membuat kita tahu ila qaulihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'uh hanya kepada Allah lah kalimat yang baik itu naik sementara amal soleh itu yang mengangkatnya pentingnya untuk apa kita beramal soleh Baik, selesai dari kitab Mir'atul Mafatih. Mir'atul Mafatih ini punya Ubaidullah Al-Mubarakfuri. Ataupun yang terkenal apa? Mir'atul Mafatih ini punya Ali Al-Qari. Dan sudah kita nukilkan di eh, halaman-halaman uh, sebelumnya. Ilahuna wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidh Ibnu Hajarin rahimahullahu taala Babul aniyah. Aniyah yaitu apa bejana yang biasa diisi dengan air. Al hadis rabi'a asyar, hadis yang ke-14 An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Al Yaman ini julukan untuk ayahnya. Nama ayahnya Hasil. Tapi karena dia karena dia ber apa namanya? e, berloyalitas kepada ahlul Yaman, maka dia ya, dia apa di istilahnya diistilahkan sebagai al Yaman. Dua-duanya sahabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum di dalam bejana-bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha dan fisihafihima dan janganlah kalian minum eh, kalian makan di dalam pinggan-pinggan yang terbuat dari emas ataupun perak fa innaha lahum fid dunya karena benda-benda tadi itu adalah untuk orang kafir di dunia walakum fil akhirah dan akan menjadi milik kita di akhirat tentunya yang di akhirat jauh lebih bagus dan lebih lama dunia itu hanya sekejap mata saja ibaratnya al hadis muttafaqun alaih Kemudian kita gabung sekalian al-hadisul khamisah asyar, hadis yang ke-15 wa an ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah Hindun. Qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah." Orang yang minum dari bejana perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam hanyalah dia itu menjarjaro yujarjir, yujarjir yaitu menyeret dengan berulang-ulang. Seakan-akan dia menyeret api neraka di dalam perutnya itu sendiri. Ini salah satu makna dari jarjaro yujarjiru, maknanya menyeret yang berulang-ulang. Adapun yang lain, makna jarjaro yujarjiru adalah apa? Suara air yang jatuh di dalam suatu rongga. Ini yang jatuh bukan hanya air, bahkan apa? Yaitu adalah api jahanam. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah haramnya bagi kita semua untuk makan dan minum dari bejana uh, dari alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Dilarang kita minum dari gelas emas ataupun gelas perak. Ini hukumnya berlaku untuk semua, baik pria ataupun wanita. Adapun untuk perhiasan itu lain. Ini sekarang kita sedang bicara masalah makan dan minum. Juga pinggan-pinggan yang terbuat dari emas dan perak, emas atau perak, kita diharamkan baik pria ataupun wanita diharamkan untuk makan di di situ. Bahkan ini bukan hanya ancam, bukan hanya larangan, bahkan ini adalah dosa besar. Disebut sesuai dengan hadis yang disebutkan di umi Salama itu. Karena diancam dengan apa? Dengan api neraka. Menunjukkan larangan tadi itu memang dosa besar. Maka berarti Berarti dia itu bukan hanya makruh, tetapi apa? Haram. Keharaman yang besar. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan dari para syafi'iyah telah terbentuk ijma kesepakatan para ulama untuk haramnya makan dan minum jadi apa dari bejana emas dan perak. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama ketika beliau ada di Irak. Beliau mengatakan itu hanya makruh. Adapun ketika beliau sudah pindah ke Mesir, istilahnya adalah kaulun jadid, maka beliau mengatakan itu haram dan itu yang yang benar. Dan itu telah terbentuk ijma menurut apa? Menurut para Syafi'iyah. Dan itu yang benar. Memang ada perselisihan, tetapi perselisihannya itu lemah sekali. Dan yang menukarkan ijma juga Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala. Tetapi ada yang ulama yang menyelisih, hanya saja pendapatnya tentunya tidak benar. Jadi yang betul adalah apa? Hukumnya haram. Baik terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak. Kalau dipakai untuk makan atau minum. Sekarang pembahasannya bagaimana kalau kita pakai untuk yang selain makan dan minum. Memang ini terjadi perselisihan. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dia itu haram untuk semuanya. Makan minum haram, kemudian untuk penggunaan yang lain seperti apa? Kita gunakan sebagai wajah untuk minyak wangi, atau kita gunakan untuk wajah celak, celak yang untuk mata, itu juga haram. Kata mereka demikian. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwasanya mayoritas ulama mengatakan itu adalah haram untuk semuanya, bukan hanya makan dan minum. Akan tetapi apa? Yang benar adalah bukan demikian. Yang benar adalah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwasanya yang haram hanya makan dan minum. Adapun yang lain-lain tidak apa-apa. Ini memang ini khilaf. Dan ini juga yang dirosihkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-San'ani dalam Sibulus Salam. Bahwasanya yang benar adalah haramnya itu hanya untuk makan dan minumnya. Adapun untuk keperluan-keperluan yang lain, dia tidak haram. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya menyebutkan apa haram untuk makan dan minum. Sementara penggunaan yang lain itu banyak dan beliau tidak melarang itu. Maka yang yang berlaku adalah sesuai dengan yang disebutkan di hadis itu. Dan ini juga yang dirojekkan oleh Imam ash shaukani dalam Nailul Autar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang fasih, orang yang fasih lidah beliau. Jadi Ketika beliau hanya menyebutkan makan dan minum, maka yang lain-lain itu kembali kepada hukum asal, yaitu tetap halal. Dan dalil yang mendukung ini bahwasanya penggunaan untuk selain makan minum itu boleh adalah hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahwasanya apa? Bahwasanya Ummu Salamah beliau memiliki rantai. Rantai yang terbuat dari perak dan di dan di dalamnya itu ada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasa keluarga Rasulullah dan juga keluarga para sahabat yang lain dan juga para tabiin biasa untuk apa menggunakan rantai itu untuk apa untuk berobat digunakan untuk apa mencari barokah karena di situ ada bekas e, rambut ada rambut Rasulullah SAW menunjukkan apa yang diharamkan itu hanya untuk makan dan minum ataupun kalau untuk untuk wajah obat atau untuk wajah yang lain-lain, maka dia halal. Inilah kesimpulannya. Untuk apa? Ini untuk yang masalah emas dan perak untuk wanita, boleh. Adapun untuk laki-laki yang diperbolehkan hanya perak saja, yang emas itu tidak. Yang emas itu hanya untuk wanita. Jadi ini hukum ini pembahasannya bertahap. Yang pertama masalah apa? Untuk makan dan minum, maka emas dan perak semuanya haram untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk selain makan dan minum, emas dan perak itu halal untuk para wanita. Sementara untuk yang laki-laki, emasnya yang haram, peraknya yang halal. Ini bertingkat, bertahap. Menjadi semakin menyempit posisinya untuk laki-laki. Dan ini juga yang dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Usaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhul Mumtik. Sekarang bagaimana hukum kita menggunakan benda-benda yang mulia seperti apa? Berlian, atau yang lain-lain yang memang nilainya amat tinggi tetapi bukan emas dan perak. Maka para ulama mengatakan dia itu halal. Seperti mutiara, demikian pula apa itu? Tadi intan, berlian dan sebagainya, maka dia itu halal. Dan yang telah mendapatkan halal adalah Imam Syafi'i di dalam Al-Um tidak disebutkan di sini tapi alhamdulillah kita sudah buka al-um tentang masalah itu beliau mengatakan itu halal demikian pula Ibnu Hazm mengatakan dia itu halal karena pada asalnya segalanya adalah halal huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Allah itulah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang di muka bumi jadi al-asl fil asya al-halal al-ibahah asal dari segala perkara yaitu makanan, minuman, pakaian dan benda-benda itu adalah boleh sampai datang dalil yang mengharamkan. Sekarang bagaimana kalau kita berwudu dengan apa? Dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Sekarang bukan untuk minum, bukan untuk makan, tetapi apa? Air kita menuangkan air di dalam bejana emas atau bejana perak itu kita gunakan untuk berwudu. Maka yang benar adalah kalau kalau para ulama yang tadi yang pendapat jumhur mengatakan jelas dia haram. Karena seluruh penggunaan selain makan dan minum, pokoknya semuanya adalah haram. Hanya saja mereka berselisih pendapat setelah mengatakan itu haram. Apakah wudhunya itu sah ataukah tidak? Tetapi yang benar adalah pendapat mayoritas dari mereka, yaitu apa wudhunya sah, walaupun dia berdosa. Kenapa? Karena larangannya itu tidak kembali kepada syarat sah wudhu. Tidak ada dalam syarat sah wudhu. Lafat apa itu? Harus wajahnya itu bukan dari emas dan perak. Maka masalah sahnya biasa. Walaupun dia berdosa menurut mereka. Adapun yang dirajibkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam adalah apa? Adalah dia wudhunya sah dan dia tidak berdosa. Kenapa? Yang diharamkan hanyalah makan dan minumnya. Maka kalau kita pakai untuk keperluan yang lain seperti tadi itu, seperti para sahabat dan tabiin mereka berobat dengan dengan barang-barang yang terbuat dari perak tadi. Ternyata tidak apa-apa. Maka dia tidak apa-apa juga. Secara umum demikian. Tetapi untuk yang laki-laki hendaknya menghindari apa yang Barang yang terbuat dari emas. Ataupun kalau emas istilahnya emas apa itu tiruan emas palsu maka dia bukan emas. Tidak apa-apa. Sekarang apa hikmah dari larangan tersebut? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hikmahnya adalah apa itu? Adalah kasrukulu bilfukara. Ini akan membuat hati para orang miskin itu jadi patah. Bikin patah hati. Melihat kita apa? Makan minumnya dengan dengan gelas atau eh, dengan cawan atau dengan apa itu dengan pinggan yang terbuat dari emas perak sementara mereka tidak sanggup itu maka hati mereka jadi sedih tetapi pendapat ini disalahkan oleh ulama yang lain. Seandainya alasannya adalah itu, masih banyak barang-barang lain yang lebih mahal daripada emas dan perak, tetapi tidak diharamkan. Maka ternyata yang ilahnya adalah bukan itu, alasannya bukan itu. Yang lain mengatakan alasannya adalah tentang masalah kesombongan. Hal itu membuat orang jadi sombong. Nah, dibantah sama ulama yang lain, seandainya alasannya adalah masalah kesombongan, misalnya barang-barang yang terbuat dari mutiara, intan, berlian itu juga diharamkan karena dia juga bisa mendatangkan kesombongan. Maka alasan tadi tidak benar. Adapun yang disebutkan oleh ulama yang lain disebutkan oleh siapa Ibnu Jauzi. Di sini tidak disebutkan Ibnu Jauzi tapi alhamdulillah kita sudah melewati alasannya adalah apa? Ini akan mempersempit penggunaan emas dan perak di dalam masalah mata uang. Karena pada zaman dulu emas dan perak itu digunakan untuk mata uang kalau orang mengambil uang-uang tadi itu justru dilebur dan dibikin untuk apa? Untuk alat makan dan minum, misalnya nanti nilai apa itu perput eh, peredaran uang akan semakin tersempitkan sehingga banyak terjadi kerugian. Tapi yang dirajihkan dan walaupun pendapat ini bagus juga, tetapi yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad adalah apa? Yaitu hal ini bisa menimbulkan menimbulkan apa itu namanya kesempurnaan ubudiyah kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang terbiasa menggunakan emas dan perak memang biasanya dia apa? akan muncul di dalam hatinya perasaan untuk tidak tidak tawadhu atau berkurang ketawaduannya. Sehingga apa? Ini meniadakan atau ini mengurangi ibadah yang sempurna. Ini alasan alasan yang apa yang diperhatikan oleh beliau. Walaupun bisa saja ini dibantah karena memang tidak ada dalil yang jelas tentang masalah ini, maka ini istihad dari masing-masing ulama. Baik, ilahuna wallahu taala alam. kita dengan kemudian emas berdiri lagi, kalau tak ada satu kis bapak siapa Nabi yang hidungnya potong. Kemudian dia menggunakan perak. Perak tidak boleh digunakan sebab dia mengeluarkan bau. Jadi dia gantikan yang emas. Allah alam kalau hadisnya sahih nah baru kita bisa membahasnya itu. Karena para ulama mengatakan apa? Kalau dalil betul-betul jelas mengharamkan sesuatu kemudian ada sahabat yang menyelisihinya, maka mereka mengatakan barangkali hadis ini belum sampai kepada sahabat tersebut atau barangkali sudah sampai tetapi beliau mengira itu larangannya hanya makruh. Ini mungkin semacam itu. Itu kalau memang kisahnya sahih ada sahabat yang melakukan itu, wallahu a'lam. Cuma anak yang belum tahu ada kisah tersebut. Ya, ini hukumnya sama. Kita pernah tanyakan ke beberapa ulama juga, kita baca dari beberapa kitab mereka, dia termasuk yang diharamkan kalau untuk laki-laki. Kalau untuk wanita boleh. Untuk yang laki-laki tidak boleh dia menggunakan e, terbuat dari emas, tapi cari bahan yang lain yang memang sesuai. Hmm. Allahu a'lam. Jika begitu sebelum hukum dia tak tahu, dia dapat sebelum hukum dia tidak tahu. Hmm. Nah, di sini ada pembahasan kalau masalah gigi dia diwajibkan untuk melepas. Kalau dia sudah tahu ini haram, maka dia, diwajibkan untuk melepas karena memang ancamannya besar untuk masalah orang yang menggunakan emas untuk dari kalangan laki-laki itu hukumannya besar. Maka dia wajib untuk melepas. Adapun kalau dia itu ada di dalam perut, sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um ketika beliau berdebat dengan Muhammad Ibnu Hasan dari muridnya siapa? Abu Hanifah. Maka asalnya dia memang haram, tetapi karena di situ ada ada madarat yang lebih besar karena seandainya benang yang terbuat dari emas itu dilepas dari usus dia Masalahnya lebih besar, maka ini dimaafkan. Adapun yang jijik dia masih mungkin untuk diganti masih mungkin. Hmm. Allahu a'lam. Bagaimana kalau penggunaan emas dan perak untuk banyak eh, kanak uh, yang uh, dicukur lepas akikah? Ada yang penggunaan bila dicukur rambut ditimbang dengan emas atau perak? Tanya hadis itu Hasan pembahasannya tetapi apa? Bukannya dia memakai emas dan perak, eh, emas atau perak, tetapi sekedar dia itu rambutnya itu di, ditimbang dengan dengan ukuran perak. Nah, nanti dia orang ini akan bersodakoh dengan nilai perak tadi kepada orang fukara. Bukannya itu anak itu memakai bukan. Tapi hanya sekedar untuk apa? Ditimbang. Ditimbang nanti bisa dapatkan. Bisa dengan peraknya, bisa dengan uang yang senilai perak itu untuk orang fakir. Wallahu itu maksudnya untuk yang yang tidak yang haram untuk lelaki itu yang dipakai. Secara umum demikian. Adapun kalau dia sekedar memelihara apa, eh, menyimpan jongkong itu boleh. Makanya banyak sahabat yang apa, yang jual beli emas itu biasa. Bahkan membawa apa? Membawa uang-uang dinar itu biasa. Karena dia tidak menggunakan itu sebagai apa? Sebagai hilyah. Adapun yang diharamkan adalah hilyah yaitu perhiasan. Adapun untuk yang lain-lain untuk untuk jual beli maka itu halal. Seperti masalah sutra. Boleh dia jual beli sutra, tapi jangan dia memakainya untuk yang laki-laki itu. Ada sutra itu sutra yang asli ya, ataupun yang telah campur. Ya? Hmm. Adapun sutra yang eh, sutra yang diharamkan ini bertingkat-tingkat dan semuanya diharamkan kalau dia adalah sutra, bukan sutra yang palsu. Jadi baik dia itu istabrak yaitu sutra yang tebal, ataukah dia itu sunduk yaitu sutra yang tipis, ataukah dia itu khod yaitu sutra yang nilainya paling paling rendah. Selama dia itu masih sutra maka dia diharamkan. Tetapi kalau dia itu dicampur dengan barang-barang sintetis yang lain dan dia hanya sedikit saja, maka itu dimaafkan. Berapa yang dimaafkan? Yaitu sekitar 4 jari saja. Lebarnya 4 jari. Adapun kalau lebih dari 4 jari diharamkan. Untuk yang laki-laki. walaupun dalam kisah menggunakan uh, menggunakan uh, mas sutra itu ya bukan bukan untuk tujuan kelihatan katakan untuk guna kegunaan peperangan kalau dulu tahu tahu saya mereka gunakan balik baju di sini kan iya banyak dari orang-orang Cina menggunakan itu tujuannya adalah kalau tertembak dengan panah kemudian apa karena fitrah yang mereka pakai ini tidak mudah untuk untuk putus tidak mudah untuk robek sehingga kalau panah itu masuk ke dalam kulit e, masuk ke dalam daging nah nanti apa sutranya ini yang bisa untuk menarik dengan mudah mereka menggunakan itu hanya saja sekarang bagaimana seorang muslim dia menggunakan sutra maka alimah imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan keharaman tadi adalah hukum asal kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perkecualian di beberapa tempat yang pertama adalah masalah apa itu kalau ini untuk pengobatan seperti ketika siapa Abdurrahman bin Auf dan eh, siapa satu lagi itu Zubair bin Awam sakit sakit kulit. Maka boleh ketika itu Rasulullah mengizinkan mereka memakai baju sutra sekedar untuk pengobatan di saat itu. Kenapa? Karena beliau sebutkan di antara e, faedah dari sutra adalah dia itu memiliki apa? Memiliki e, iya rasa rasa sejuk. Nah, ini sangat bermanfaat untuk e, penyakit kulit yang dialami waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah ketika di dalam peperangan. Ibn Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala merajihkan bahwasanya kalau untuk peperangan, untuk membuat musuh jadi ketakutan, itu boleh. Sebagaimana apa? Sebagaimana kesombongan peperangan itu dibolehkan di dalam eh, disebutkan oleh Rasulullah SAW inna hadil misyah yaghdabu alaiha Allah illa kimithli lihadihil hal ketika siapa? ketika Abu Dujana berjalan dengan sombong di medan perang-perang umus itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya cara berjalan yang semacam ini Allah benci kecuali di dalam suasana perang untuk apa membuat musuh takut Makanya yang dirajikan oleh Imam al Qayyim boleh di dalam peperangan seorang itu memakai sutra dengan niat untuk apa? Niat untuk membuat musuh jadi ketakutan. Boleh. Wallahu a'lam. Dalam menuju mula benda yang diharamkan eh, contoh babi eh, gitu ya. eh, untuk perubatan contohnya kalau macam suntikan injection dikalserkan di dalam di dalam haiwan syukur secara model dan dikeluarkan semula. Contohnya seperti kasar pada benda tapi dia menggunakan meja sebab meja itu lebih dekat dengan manusia. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Ma ja'alallahu syifaan fi ma alaih." Allah tidak menjadikan obat, Allah tidak menjadikan kesembuhan pada perkara yang Dia haramkan. Sementara Allah Ta'ala telah mengharamkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat apa itu? Lama khinjir, maka apa? Haram untuk memakai itu. Dan pada zaman dulu sebelum orang mengetahui faedah-faedah e, faedah khinzir yaitu babi, sudah banyak kedokteran dan mereka tidak memerlukan itu. Tentunya orang zaman sekarang sekarang yang kedokterannya lebih pandai harusnya lebih tahu untuk memilih cara yang lain. Maka kita pakai cara yang lain karena dia tadi adalah barang yang haram dan najis. Tidak boleh kita memakai babi. Tidak boleh. Dan kita bertakwa kepada Allah maka Allah Ta'ala telah menjanjikan, ya yattaqillaha yaj'allahu mahroja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuk dia jalan keluar. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa. Bahwasanya sebagian dokter ketika mengatakan barang-barang yang Allah haramkan ini ternyata dia bisa untuk obat. Ini dibantah oleh para ulama tersebut. Bahwasanya walaupun zahirnya dia walaupun zahirnya dia itu membawa obat, tetapi tidaklah Allah mengharamkan dia kecuali ada manfaat yang lebih besar dari sisi yang lain yang barangkali orang tidak tahu. Nah Allah yang tahu dan kita yang tidak tahu. Hendaknya kita hindari itu. Jadi kesimpulannya ini pembahasannya panjang. Membantah pendapat dokter yang tadi dengan apa? Sisi yang amat panjang. Dua ulama tersebut. Jadi kesimpulannya haram kita memakai tapi untuk apa? Untuk pengobatan. Allahu a'lam. Bagaimana kalau bisa telah digunakan, bisa telah disuntik, Tapi kita tak tahu masa pendidikan ah, masa disuntik. Cuma kita ketahui setelah digunakan. Kita tahu oh, uh, injection ini berasalnya daripada media. Setelah dikulturkan di, di, di dalam media. Jadi apa apa yang harus kita buat sebagai orang yang kita pegawai yang kita tahu bagi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan jalan keluar bagi kaum mukminin Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wahai Rabb kami janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami tidak sengaja jelas ini hukumnya tidak sengaja makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di I'lamil Muwaqqi'in mengatakan hukmul mukrah ka hukmin nasi wal hukmil muh wa hukmil muhti orang yang dipaksa itu seperti hukum orang yang lupa dan hukum orang yang tidak sengaja keliru. Hukumnya sama. Makanya apa? Makanya dia insya Allah selamat dari perkara-perkara yang yang diharamkan tadi. Kalau dia dipaksa atau dia lupa atau dia tidak tahu, maka dia akan selamat dari madorat benda tadi. Seandainya dia sengaja melakukan itu, maka dia diancam dengan madoratnya. Mungkin dia akan terkena apa di dalam badannya dan sebagainya. Tetapi telah dijelaskan oleh Imam eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmul Fatawa bahwasanya perkara yang kita kondisinya adalah terpaksa walaupun pada asalnya perkara itu membawa dorong, membawa bahaya, maka Allah Ta'ala menghilangkan bahaya itu. Kalau orang terpaksa. Makanya pada asalnya makan maisha itu adalah apa? Adalah haram. Dan haramnya karena apa? Karena ada doror yang banyak. Ada bahaya yang banyak. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, tapi kenapa Allah Ta'ala berfirman, illa kum ilaih. Kecuali perkara yang kalian terpaksa. Menunjukkan apa? Bahwasanya kalau dia terpaksa, Allah Ta'ala menyelamatkan dia dari apa? Bahaya tersebut. Bahayanya dihilangkan. Sementara orang hukum, hukum orang yang terpaksa, hukum orang yang lupa, hukum orang yang tidak tahu itu sama. Maka insya Allah karena kita tidak tahu dan itu sudah terjadi, Allah Taala menyelamatkan kita dari dari bahaya-bahaya tersebut. Wallahu a'lam. Ilahuna wallahu taala alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.